Keadaan yang pertama seorang mukim di negara kafir dalam rangka untuk dakwah. Ad-da'watu ilal Islam wa raghbatu wa ilal Islam agar kemudian mereka cinta dengan Islam, masuk ke dalam Islam. Maka yang demikian ini salah satu jenis dari al-jihad fisabilillah Dan yang kedua, tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mempelajari keadaan-keadaan mereka dan mengenal apa yang mereka jadikan sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Bukan dalam rangka untuk mengikutinya, tapi dalam rangka untuk membongkar kejelekan mereka, rendahnya akhlak yang ada pada mereka, kerusakan akidah mereka, maka hendak dikenal lebih dekat dengan cara tinggal bersama dengan mereka untuk semakin meyakinkan kebenaran Islam dan semakin menunjukkan batilnya selain dari Islam. Akan tetapi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin mesti dengan syarat apa yang dia kehendaki tersebut bisa tercapai. Dalam artian betul-betul dia memiliki kekuatan dan kekokohan terhadap Islam dan kebenaran Islam. Tanpa ada mafsadah yang akan dia hadapi. Naam. Namun apabila tidak tercapai kehendak tersebut maka tidak diperbolehkan. Karena tidak ada faedahnya. Ataukah mungkin tercapai tapi justru mendatangkan mafsadah justru mendatangkan kerusakan pada dirinya karena terbiasa dengan kehidupan orang-orang kafir akhirnya lama kelamaan terjebak dengan mereka dan ikut alur mereka nah ini sangat berbahaya Naam Lalu kata beliau rahimahullah wa yushbihu hadha ay fi biladil kufri liyakuna aynan lil muslimin dan mirip dengan perkara ini pula, kalau seseorang tinggal di negara-negara kafir, dalam rangka bertugas sebagai ainan, sebagai mata-mata untuk kemaslahatan kaum muslimin. Menginteli mereka, mengawasi kehidupan mereka liya'rifa ma yudabbiruhu lil muslimina minal makaid agar kemudian diketahui apa yang mereka usahakan apa yang mereka hendak kerjakan bagi kaum muslimin berupa tipu daya tipu daya dan berbagai makar fayahdharahumul muslimun sehingga kaum muslimin pun berhati-hati dari makar-makar dan tipu daya mereka tersebut. Naam. Ya. Maka dalam hal ini seseorang yang mungkin tersebut dengan tugas sebagai mata-mata ini telah tabid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama arsala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman ila al-musyrikin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hudzaifah ibnul Yaman kepada kaum musyrikin fi ghazwatil Khandaq pada perang Khandaq disebut juga perang apa ikhwan Al-Ahzab liya'rifa khabarahum agar dia mengetahui khabar yang ada pada kaum musyrikin apa yang mereka kerjakan, bagaimana keadaan mereka. Nah, ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Al-Qismus Salis, bagian yang ketiga, hukum tinggal di negara kafir. Ayuqima lihajati daulatil muslimah. Dia tinggal di negara kafir, di tengah negara kafir. Karena ada hajat bagi negara Islam untuk menempatkan dia. Ya, ditempatkan di negara kafir. Salam. Ya. Karena memang dibutuhkan dalam hal bekerja sama antara daulah muslimah dengan daulah kafirah wa tanzimi alaqatiha ma'adwalil kufr dan untuk memanage tanzim mengatur mengorganisir hubungan-hubungannya bersama dengan negara-negara kafir daulah-daulah kafir ma'adwalil kufri Ya. Nah. Seperti apa misalnya, Khwan? Didirikannya di tempat tersebut sifarah. Dubes. Kedutaan besar. Satu negara. Untuk kepentingan negara tersebut. Untuk melakukan hubungan. Naam Kamuwazzafis sifarat. Seperti pegawai-pegawai dalam kedutaan. Nah. Nah, di sini ada maslahatnya. Ada kemaslahatan yang bisa diambil. Dengan ditempatkannya kedutaan tersebut. Ya. di negara kafir. Fahukmuha hukmu ma'akoma min ajli maka hukumnya itu sama dengan hukum ya apa yang dia ditegakkan karenanya. yakni untuk kepentingan daulah muslimah. Ya, maka mereka ditugaskan sebagai apa di situ? Kalau memang mendatangkan manfaat ya bermanfaat berarti. Nah, ketika sebagian mereka ada yang diutus sebagai penghubung dalam hal politik misalnya. Kalau menguntungkan bagi negara Islam, tidak mengapa. Ya. Fal mulhaqu mathalan, maka seperti mulhak thakafi atas atas kebudayaan ya yuqimu liyar'a syu'unat talabah maka atas kebudayaan itu tinggal di negara kafir dalam rangka untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para talib, para pelajar, di negara tersebut wa yuraqibuhum dan mengawasi mereka apa yang mereka kerjakan di sana na'am ya apakah tidak ada pelanggaran-pelanggaran di saat mereka melakukan pelanggaran memungkinkan untuk dinasehati misalnya ya dan ini salah satu tugas mereka atas kebudayaan ini. Memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Nah, dan mengetahui siapa dari mereka yang resmi, siapa dari mereka yang telah kehabisan masa tinggal misalnya. Lalu apa dikerjakan di situ? Apakah memang hanya belajar? Atau jangan-jangan ada latihan perang? Nah, ya, kalau sudah pintar nanti ingin mendirikan negara di dalam negara misalnya. Nah ini mereka perhatikan yang demikian. Ya. Wa yuraqibuhum mengawasi mereka wa yahmiluhum alal tizami dinil Islam dan membawa mereka untuk tetap komitmen dengan agama Islamnya wa akhlaqihi wa adabi akhlak-akhlaknya serta adab-adabnya. fayah Fayahsulu biiqamatihi maslahatun kabira. Maka bisa tercapai dengan tinggalnya seseorang tersebut dengan tugas ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Wayan dari ubiha syarun kabir dan bisa tertolak kejahatan yang besar pula. Naam. Ya, jadi tergantung keadaan dia diutus sebagai apa. Apabila memang mendatangkan manfaat, memberi manfaat, tidak ada kemudaratan yang lebih besar. Maka yang demikian ini mendatangkan kemaslahatan. Ya, ini diperbolehkan. Al-Qismur Rabi' Bagian yang keempat ayuqima lihajatin khasatin mubahah. Seseorang tinggal karena ada hajat yang khusus. Yang asal hukumnya boleh. Naam. Asal hukum tinggalnya dia di situ boleh. Katijarati wal ilaj. Seperti dia datang untuk berdagang atau dia datang untuk berobat karena di negerinya tidak ada pengobatan yang di, yang didapatkan seperti yang didapati di negeri kafir misalnya maka dia terpaksa berangkat ke sana atau untuk melakukan perdagangan dagang asal hukumnya boleh setelah habis dagangannya maka pulanglah dia Fatubahul iqamatu biqadril hajah kata beliau. Maka diperbolehkan untuk tinggal sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, Dia ingin berdagang di negara kafir, berdagang silahkan. Habis dagangan pulang. Nah, وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة dan telah dinaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang bolehnya berangkat ke negeri negara kafir, tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk berdagang. Wa atharu dzalika an ba'd sahabat radhiyallahu anhum dan mereka menyebutkan beberapa athar riwayat-riwayat dari sebagian para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Mereka keluar ke negeri yang negeri itu bukan negara Islam. Ke sana dia untuk berdagang, mendapatkan laba dan keuntungan yang lebih besar. Setelah itu dia pulang kembali bawa dagangan dan demikian seterusnya. Yang demikian ini kata beliau boleh Naam, sebab telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, tapi tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dia harus punya iman. Dia harus punya ilmu untuk menolak syubhat dan syahwat. Demikian pula dia bebas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Al-Qismul Khamis. Bagian yang kelima tentang hukum tinggal di negara kafir. Ayuqima dirasa. Dia tinggal di sana untuk belajar. Nah, mungkin di negerinya, di negeri Islam tidak ada yang akan mereka pelajari sebagaimana yang mereka dapatkan di negeri kafir. Wahia min jinsi ma qablaha iqamatan lihaja. Maka ini jenisnya sama dengan jenis yang lalu. Seseorang tinggal karena ada kebutuhan. Lakinna akhtaru minha akan tetapi keadaan ini lebih berbahaya dari keadaan sebelumnya. Kalau keadaan sebelumnya jual beli selesai saya masalah. Ya. Kata beliau tinggalnya seorang di negara kafir dalam rangka untuk belajar, studi itu jauh lebih berbahaya. Wa asyaddu fatkan bidinil muqimi wa akhlaqi dan sangat keras pula ya pembunuhan terhadap agamanya orang yang tinggal di negara tersebut dan akhlaknya. Asyaddu kan yakni uh, yang sangat cepat membunuh agama seorang mukim. Nah. Fa inna taliba yash'uru bidunui martabatihi. Kenapa? Karena orang yang belajar, orang yang berguru dia akan merasakan rendahnya kedudukannya, ya, rendahnya martabatnya, wa ului martabati muallimihi dan tingginya martabat pelajarnya. Apa? Pengajarnya, Afwan. Ketika dia diajar oleh orang kafir, ya tentunya lama-kelamaan dia merasa bahwa orang kafir ini yang mendidik dia. Dia agungkan si kafir tersebut Disebabkan karena si kafir ini yang mengajari dia. Walaupun bu bukan dalam perkara agama. Nah, dari sisi ini kemudian beliau mengatakan lebih berbahaya. Beda kalau hanya sekedar jual beli. Jual beli, orang yang membeli dia yang butuh. Kepada barang kita. Nah, akan tetapi kalau belajar lalu yang mengajar itu adalah guru-guru kafir maka dia merasa rendah sedangkan gurunya dianggap tinggi dan mulia fayahsulu min dzalika ta'zimuhum sehingga yang tercapai adalah pengaguman terhadap mereka wal iqtina'u bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim dan merasa cukup dengan pemikiran-pemikiran gurunya, fikrah-fikrahnya, perangainya, fayuqalliduhum illa man sya'allahu ismatahu wahum qalil sehingga dia pun mentaklid ikut-ikutan kepada gurunya kecuali siapa yang dikendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dijaganya dan mereka itu jumlahnya sedikit Nah, jumlah mereka sedikit. Thumma inna taliba yash'uru bihajatihi ila muallimi. Kemudian tambah lagi bahwa seorang pelajar yang dididik oleh orang kafir itu akan merasakan kebutuhan dia kepada gurunya. Selalu merasa butuh pada gurunya. Sehingga apa-apa ditanyakan padanya. Jangan sampai sudah masuk pula dalam pembahasan akidah, pembahasan agama, kamu pun bertanya kepada dia Nah, ini sangat berbahaya. Fayu'addi dzalika ila tawaddudi ilaihi wa mudahanati. Sehingga yang demikian ini mengarah kepada saling cinta kepadanya. Dan berbahasa basi dengannya. Fima huwa alaihi minal inhirafi wa dalal. Ya. Dalam keadaan apa yang dimiliki oleh pem, gurunya tersebut berupa penyimpangan dan kesesatan. Wa talibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala. Sedangkan seorang pelajar pada saat kokohnya dia di dalam mempelajari pelajarannya tersebut, tentunya dia memiliki teman-teman. Yatakhidhu minhum asdiqa, dia mengambil dari mereka teman-temannya yuhibbuhum, cinta kepada mereka, wa yatawallahum dan loyal kepada mereka, wa yaktasibu minhum. Ya. Naam. Semakin akrab dengan orang-orang kafir kalau mereka jadikan sebagai temannya cinta, akhirnya loyal, akhirnya ya mendapatkan rezeki melalui dari orang kafir tersebut diberikan sesuatu sehingga merasa utang budi. Naam. Wa min ajli khatari hadzal qismi oleh karena berbahayanya jenis yang kelima ini tinggal di negara kafir dalam rangka untuk belajar. Ya, karena adanya pembagian ini yajibu tahaffudzu fihi akthar mimma qablah. Maka wajib untuk menjaga diri lebih daripada yang sebelumnya bil idafati ila syartaini al asasiyain. Ditambah dengan dua syarat yang sifatnya asasi. Maka ada syarat-syarat yang berikutnya pula. Ya. Jadi ada dua syarat asasi yang telah disebutkan dahulu. Tambah lagi beberapa persyaratan. Yang dahulu syaratnya apa ya, Khif? beriman memiliki iman yang kedua ini yani Hah? Apa dia merasa aman? Karena dia punya ilmu dan iman. Iya, sama tadi. Apa yang kedua Fauzan? Pikir apa? Nah, ya ini dia ya, bebas di dalam melaksanakan syiar Islam tanpa ada yang mencegahnya. Nah, dua syarat ini bagi orang yang tinggal di negara kafir dalam rangka untuk studi, ya, dalam rangka untuk tugas belajar, naam, atau istilahnya apa ya, pertukaran pelajar. Atau istilahnya apa ya, kawan? Studi banding. Dan yang semisalnya harus ditambah beberapa syarat lagi. Kata beliau. Harus ada beberapa syarat lagi Asyaratul awal, syarat yang pertama, ayakuna talibu ala mustawa kabirin. Handalah seorang penuntut, orang yang hendak belajar itu berada di atas tingkatan yang tinggi. yakni kedewasaan yang tinggi minan nubuj al-aqli daripada kematangan akal dia dalam berfikir. Nah, mesti punya kematangan akal. Alladhi yumayizu bihi bainan nafi'i wad-dhar yang dengannya dia mampu membedakan mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang memudaratkan. Nah, dia bisa. Sudah punya ilmu, punya iman, dia mengamalkan agamanya tanpa ada yang mencegah juga harus punya kematangan il akal sehingga dia bisa membedakan. Nah, karena membiarkan diri seseorang untuk berangkat ke tengah-tengah orang-orang kafir. Nah, satu perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, sama dengan antum melepaskan apa? melepaskan seekor kambing di tengah serigala. Wah, gimana itu? Nah, sampai di sana, ya tinggalnya di mana? Kalau tinggal di rumah orang, ya diangkat sebagai bapak angkat yuk kafir. Jadikan bapak angkat. Punya anak lagi. Anak punya anak perempuan. Tiga kali sehari masuk ke kamar untuk menyediakan teh, kopi, hmm, makan. Wah, berbahaya sekali. Nah. Hmm. Tidak bisa dibayangkan gitu loh. Tinggal di negara Islam saja sudah keteteran. Iya. Tinggal di negara Islam yang jumlah kaum muslimin mayoritas. Ah, baru keluar dari pondok sudah kepayahan kita. Apalagi tinggal di negara kafir, nggak bisa dibayangkan. Apa masih punya akal itu orang-orang yang yang menyenangi dirinya pergi ke tempat orang kafir, membiarkan anaknya pergi ke tempat orang kafir. Dalam rangka tugas belajar, belajar apa? Di negara kafir. Hmm? Punya akal nggak? lahum qulubun ya'qiluna biha afala ta'qilun dilepas apalagi kalau masih tingkat-tingkat anak muda Hah? jangankan di, di, disimpan di negara kafir simpan saja di tengah-tengah preman premannya muslimin lagi Hah? Jadi ajak kamu main sabu-sabu. Ya. Naam. Berbuat maksiat. Tidak bisa dibayangkan. Hmm. Ya. Apakah dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram? Hah? Tidak cukup hanya sekedar mondok setahun kemudian merasa terbebas. Naam. Atau mondok dua tahun merasa aman tinggal di negeri orang kafir. Naam. Wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id. Dan pelajar ini mampu memandang ke depan dengan pandangan yang jauh. Fa'amma ba'thul ahdath sigaris sin. Kata beliau. Adapun kalau yang diutus ke negeri kafir itu al-ahdath sigaris sin. Orang yang usianya masih kecil. Hah? wadawil uquli sogiro atau orang-orang yang memiliki akal-akal pendek gak bisa ber, berpemikiran lebih jauh fahuwa khatarun azimun ala dinihim ini merupakan bahaya yang sangat besar terhadap agamanya wa khuluqihim wa sulukihim akhlaknya, perangainya. Thumma huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Kemudian ini juga berbahaya terhadap umatnya yang mereka nanti akan kembali kepadanya. Wa yanfuzuna fiha minas sumum. Dan mereka me, me apa? Apa ya kawan? Puh, untuk ah, menghembuskan ya racun-racun Allah haluha min ulaikal kufar yang mereka telah ambil dari orang-orang kafir itu. Jadi bahaya bukan bukan hanya kembali kepada dia secara individu, tidak kepada umat, Namanya orang kan. Ya. Mengetahui orang ini dari luar negeri. Wah bangganya bukan main. Nah. Ya. Dari mana? Dari Amerika. Oh pandai berbahasa Amerika. Dari mana? Dari Inggris. Dari mana? Dari Australia. Seneng orang dengar kayak gitu. Nah, oh ini baru baru pelajar. Nah, apalagi kalau sudah punya titel prof, doktor. Ya. Akan diberikan izin untuk mengisi jadi ustadz. Padahal yang dipelajari ah, jauh dari Islam. Jadi banyak bukan bukan hanya kepada dia, tapi juga ya tak ada ilah gairi. Lihat bagaimana Nur Khalis, Majid la majadahullah. Nah. Ya. Kalau kemudaratan kembali kepada dia saja, selesai masalah terserah dia. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha tadaitum. Akan tetapi dia pandai berbicara. Bahkan selalu berbicara masalah agama. Lebih berbahaya. Ya. Semakin mengkaburkan Islam wal muslimin bisa-bisa masyarakatnya yang mungkin senang dengan sunnah ditentang oleh dia. Sehingga lama-kelamaan masyarakat itu pun berubah. Asyubuhat khattafah. Syubuhat itu sangat cepat menyambar. Kama syuhida wa yashadu bil sebagaimana yang telah disaksikan dan kondisi kenyataan yang menyaksikan itu. فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به Mayoritas dari mereka, mereka yang diutus ke negeri-negeri kafir, mereka kembali membawa selain apa yang mereka bawa dulu. Kalau apa yang mereka bawa dulu ke sana, sholat, sholatnya ditinggal di sana, pulang gak ada sholat lagi. Ya. Kalau dulu Masya Allah sering membaca Quran sampai di sana. Qurannya disimpan pulang tanpa Quran. Sehingga tidak lagi membaca Al-Quranul Kirim. Taunya ya mengenal artis-artis barat. Nah, sangat berbahaya Raja'u munharifina fi dianatihim. Mereka kembali menyimpang dalam agama mereka. Wa akhlaqihim akhlak mereka. Wa sulukihim perangai mereka. Wa hasola alaihim wa ala mujtama'ihim minad darar. Sehingga terjadi atas mereka dan masyarakat mereka kemudaratan. Fi hadhil umur dalam perkara-perkara ini ma huwa ma'lumun musyahad sebagaimana yang telah dimaklumi dan disaksikan. Wa ma mithlu ba'thi illa kamathali taqdimin ni'aji lil kilabid dhariyah. Dan tidaklah mengutus mereka-mereka ini melainkan seperti menghidangkan ni'aj ya, makanan ya atau hewan yang siap diburu lil kilabid dhariyah bagi anjing-anjing yang kelaparan. Wah, sangat berbahaya. Nah, di tengah-tengah tidak ada muslimin. Itu pun kalau ada musliminnya muslimun muza'za'un. Ya, kaum muslimin yang tidak mengetahui Aqidah tidak mengetahui manhaj, tidak memahami Al-Quran wa sunnah kecuali apa yang diucapkan oleh lisan mereka dua kalimat syahadah. Wallahu musta'an wa ilaihi tuklan ilahuna tafaddalu hafizakumullah.